الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Naam pada kesempatan Siang hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Sarah Qawaidul Arba' beberapa penjelasan dari kitab Qawaidul Arba' empat kaidah di dalam memahami at-tauhid wasyirk empat kaidah di dalam memahami perkara tauhid dan syirik sebagai hal yang maklum bahwa Allah taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah maka tauhid mentauhidkan Allah azza wajal adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Dan perlu diingat juga bahwa ketika manusia mau mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal bukan berarti Allah Ta'ala yang membutuhkan hamba bukan berarti Allah yang membutuhkan hamba tetapi hamba yang membutuhkan ibadah kepada Allah taala sebagaimana Allah taala berfirman menceritakan kepada kita intakfuru antum jami'an intakfuru antum jami'a kalaupun kalian itu semuanya kufur kepada Allah azza wajalla wallahu wallahu la ghaniyun hamid Allah itu pasti la ghaniyun hamid Allah taala tidak membutuhkan kalian hamid Allah maha terpuji jadi kalau seandainya kalian tidak mau beribadah kepada Allah, mentaati Allah Ta'ala, intak antum wa fil ardi jami'a. Semuanya kufur. Wallahu la hamid. Allah tidak butuh pada kalian dan Allah Maha terpuji. Oleh karena itu dalam hadis qudsi dalam hadis kursi, Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinakum kanu ala atta qalbi wahidin minkum mazada bimulki syai'a wahai hamba kalau seandainya manusia yang pertama manusia yang terakhir Mereka mereka menjadi orang yang dalam satu hati yang paling bertakwa kanu ala atqa qalbi wahidin minkum rajulin wahidin minkum mereka berkumpul di dalam satu hati yang paling bertakwa semuanya mazada fi mulki syai'a tidak menambahkan kekuasaanku sedikit pun La. Ya ibadi. Lau anna walakum. Wa akhirakum. Insakum wa jinnakum. Kanu ala afjuri qalbin. Wahidin minkum. Ma naqasa dalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya manusia pertama, manusia terakhir jin yang pertama dan jin terakhir. Mereka berkumpul dalam satu hati yang paling durhaka. Nah, yang berkumpul durhaka, tidak taat, tidak mau beribadah. Ma naqasa bimulki syai'a Allah tidak Tidaklah hal itu mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Sekalipun jin pertama, jin terakhir durhaka kepada Allah. Tidak ada yang beribadah. Hadis Qudsi, hadis sahih. Berarti khulasah dari ayat dan hadis menunjukkan bahwa kita yang membutuhkan kepada Allah bukan Allah yang membutuhkan kita ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayud'imun dalam surat ad dariyat saya tidak membutuhkan dari kalian berupa rezeki kalian makan nasi ah, saya tidak butuh nasi kalian Kalian memakai baju bagus, saya tidak butuh baju, baju kalian. Ha? Kenapa? Allah huwa rozak. Karena Allah zat yang rozak banyak memberikan rezeki. Allah itu rozak memiliki nama ar rozak kasrah, banyak memberi rezeki. Zulquwatil metin, memiliki kekuatan yang kokoh, jadi kita diciptakan lalu apa yang di muka bumi disediakan oleh Allah Azza wa Jal bukan berarti Allah butuhkan kita waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi untuk kalian makanan yang di daratan, yang di lautan, yang di gunung, semuanya untuk dinikmati kalian. Silahkan. Tetapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk beribadah, menjadi hamba yang taat, kembalinya kepada kalian. Kembalinya manfaat kebaikannya untuk kita Begitulah kasih sayang Allah Azza wa Jal atas kita. Maka diutuslah para nabi dan rasul untuk mengajak manusia kepada siratal mustaqim. Jangan terbawa oleh bujuk rayunya setan. Allah sudah ingatkan kepada Adam alaihissalam Wa kulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan turun kalian wahai Adam, wahai iblis ke dunia ini. Ha? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian atas sebagian akan jadi musuh. Iblis semenjak itu memusuhi kepada Adam dan keturunannya ila yaumina haza sampai hari ini Na'am ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin untuk kalian di dunia mustaqar tempat tinggal silahkan menetap di dunia namun dan bagi kalian juga mata kesenangan ilahin sampai waktu batas waktu yang sudah ditentukan. Iblis akhirnya mati juga. Naam dimintai pertanggungjawabannya atas ucapannya, perbuatannya, dimasukkan jahanam. Maka iblis dengan bala tentaranya minasyaitan jinnati wan nas melancarkan serangan permusuhan kepada anak Adam. Maka Allah ingatkan dalam Al-Qur'an Inna syaitana aduwun Inna syaitana lakum adu Fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hisbahu yakunu min ashabis sa'ir Sesungguhnya syaitan itu untuk kalian musuh. Hah? Allah Ta'ala ingatkan sesungguhnya syaitan di hadapan kalian itu musuh. Tidak ada setan itu jadi teman. Nah, jangan dijadikan teman. Karena itu musuh. Makanya Allah katakan fattakhiduhu aduwa. Jadikan musuh. Kenapa kalau kita tidak menjadikan musuh? Innama yad'u hisbahu. Tidak lain setan mengajak kepada hisbinya. Golongannya. Hah? Dia min ashabis sa'ir agar supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi hisbu Syaitan mereka kelompok-kelompoknya setan minal jinnati wan nas terus mengajak manusia untuk supaya menjadi hizbinya kelompoknya dan mengibarkan bendera-bendera untuk mengumpulkan manusia untuk memusuhi anak Adam yang ingin masuk surga. Maka oleh karena itu ibadah Allah Isbu syaitan terus akan gencar menyerukan permusuhan. Bahkan dalam hadis saat orang lahir ke dunia, saat manusia begitu lahir ke dunia masih jabang bali, itu setan sudah melancarkan melancarkan permusuhannya, tahu kepada si bayi tersebut. Oleh karena itu ya ibadallah, di muka bumi ini ada yang mengajak ke jalannya Allah ada yang mengajak ke hisbus syaitan maka Allah menurunkan para nabi dan rasul wallahu yad'u ila daris salam yadi man yasha ila sirati mustaqim Allah berfirman wallah dan Allah itu yad'u ila daris salam mengajak manusia ke darussalam tempat keselamatan surga Hah? Wallah yad'u ila daris salam tetapi yahdi mayasya akan diberi hidayah hanya orang yang dikehendaki saja yang mau memenuhi seruannya Allah itu orang yang dipilih saja. Nah, wallahu yad'u ila daris Tidak semua orang yang dipanggil ayo menuju keselamatan, ayo bertauhid, ayo kembali kepada sunnah. Itu akan menerima. La. Iblis tidak akan ridha. Syaitan tidak akan ridha. Ketika muncul orang yang menyerukan hak, ketika muncul al hak diterima manusia. Dia akan melancarkan permusuhan. Disinilah ya ibadallah kita dibutuhkan banyak berdoa. Terus memohon ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk jalan yang lurus. Terus berdoa dan berdoa. Tiap hari berdoa. Karena iblis tidak pernah berhenti. Menyerang antum, menyerang kita. Baik dengan syahwat. Kata Ibnu Qayyim. Baik dengan subuhat atau syahwat. Orang sudah mau baik jadi salafiyin. Mengikuti manhaj salaf. Ahlul bid'ah tidak akan ridho akan dilembekkan manhajnya untuk menjadi orang mumayya tidak genah prinsipnya akhirnya dia lemah bersemangat beribadah melemah melemah lemah sampai jadi orang awam wam tidak ngerti tauhid tidak ngerti sunnah inilah hisab yang akan merusak orang-orang yang jujur makanya orang yang jujur itu akan ditolong alaika bisidq atas engkau untuk jujur fa inna sidqa yahdi ilal bir jujur akan mendidik membimbing mengarahkan kepada kebaikan tidak ada yang lebih baik atas bimbingan Allah Azza wa Jalla kalau hati diberi kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membimbing kebaikan-kebaikan menghantarkan ke dalam sorga innal abror. Orang-orang yang abror fi jannati wa na'im. Mereka mendapatkan Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang abrar mereka masuk surga meminum yashrabun min ka's dari gelas kana mizajuha kafuro. Campuran airnya adalah kafur. Jangan dibayangkan kapur jangan punya di rumah ya Kapur. Sak namanya kafuro. Ini bagi orang yang abror. Maka barakallahu fiik. Disinilah pentingnya kita mengerti kaidah tauhid syirik. Karena setan membuat talbis, bikin samar, membuat rancau dalam menempuh siratal mustaqim dikira jalan yang lurus ternyata malah jeglongke masuk nar kenapa antum tidak teliti tidak teliti atas jebakannya setan namanya musuh kalau antum perang itu bikin jebakan Hah? sebelum pasukanmu datang maka pasukan pem, pembikin jalan bikin ranjo dulu kirim pasukan pembuka jalan sambil masak ranjo ketika musuh datang ah kena ranjo iblis ya ibadallah antum mau masuk jadi ahlu sunnah menjadi orang yang muwahid di sana sudah ada jebakan-jebakan talbis-talbis iblis Nah, di sini kalau antum tidak hati-hati terjebak. Antum ingin jadi ahlu sunnah, ternyata malah ahlu sunnah aspal. Namanya ahlu sunnah ngajarkan bid'ah. Ingin jadi ahlu sunnah terjebak pada hizbiyah, sururiyah, ikhwaniyah. Antum terjebak tablighiyah. Kenapa antum terjebak? Hati-hati. Maka kita harus ngerti kaidah mengetahui kawaid kawaid para ulama di sini Syekhul Islam akan memberikan kawaid yang kedua hmm. setelah kita lalui kawaid yang pertama kaidah yang pertama hmm. as-su'al pertanyaan Apakah kaidah yang pertama itu Nah, Pak Wawan. <laughs> Masih ingat kaidah yang pertama? Apakah kaidah yang pertama itu hmm, Masih ingat kaidah yang pertama? Apa kaidatul ula? Kita akan masuk kaidah kedua bahwa antum bertanda tanya apa sih kaidah pertama? Hmm. Kan gitu ya. Masa langsung dua? Ada yang pertama tapi sudah lewat. Hmm. Abu Ishaq, ada Abu Ishaq. Ada yang namanya Abu Ishaq. Ada Abu Ishaq, ada Abu Ishaq antum. Hmm. Abu Ishaq. Apa kaidah pertama Abu Ishaq? Antum dulu pernah sekolah? Pernah ya? Kalau antum sekolah dulu ketika mau pelajaran baru yang lama dites dah. Ada ya? Walaupun ini bukan sekolah ya. Tapi bagaimana kita akan masuk kaidah kedua kalau yang pertama belum belum paham? kan itu bok malah kaken malah orang paham berarti kan kaidah pertama paham kaidah kedua paham wah ada ahsan masih ingat Abu Ishak? lupa hmm. man zakar ada yang ingat kaidah pertama nyatanya santrinya tidak ada absennya sih ya Sing mangkat sapa, sing orang mangkat sapa. <laughs> ora genah sapa sing mangkat. Kan gitu ya. Kita berangkat pun juga lupa nyatet apa enggak ya? Akhirnya lupa. Oh iya lupa. Ah, apa kaidah pertama? Pak Windar, panitia. Ah. Apa Pak Windar? Jawaban sing paling selamat wallahu a'lam. Apa kaidah yang pertama antum? Antum hadir kayaknya. Nah, nyatet lagi. Hmm. Lah La Jawaban belum pas. Nah. Kaidah pertama, hmm, yang tukang dorong-dorong sama Pak Surati mana Pak Surati? Tidak ada. Goib. Oh ada ini ini, ini tukang dorong-dorong juga. <laughs> Antum. Abu Afifa. Afifia. Nah, ora? La la la Pak Wasis. ah Wasis. Kelingan enggak Pak Wasis? Belakangnya Pak Wasis. ah, Atom. Kaif. Eh, karir, karir. Orang kafir memerangi para rasul. Orang kafir memerangi para rasul. Ain al-qawaid. Kaidahnya mana? Pak Baskoro. Nah, yang baru datang. <laughs> Tak tahu ya pertanyaannya. <laughs> Pertanyaan gini Pak, saya dulu ya. Kita kan mau kaidah kedua. Kaidah pertama sih kelingan betul. Kaidah pertama Qawaidul Arba. Lupa barakallahu Antum, Abu man antum? Abu Rabbah, eh? Tafadhal. Takum jawab. Kalau 50% persen tidak jawab berarti diulang. Yang <laughs> paling sepuh siapa? Yang paling sepuh. Yang paling tua siapa ini? <laughs> Oh sudah yang paling tua Pak Wasis. <laughs> Pak Baskoro sudah. Pak Slamet. Ah Slamet. Kelingan badan Pak Slamet. lupa semuanya? Hah? La la la hot hot. Hmm. Kesimpulannya kita belum masuk yang kedua. Tak ulang lagi. <laughs> ah baik. Ini pelajaran penting. PKI untuk hidup bekal antum memahami tauhid ngerti syirik. Nah, saya ulang lagi. Dan mengapa? Diulang itu bukan kerugian, apalagi ilmu, diulang-ulang. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama anta'lama annal kuffara agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir Kaidah pertama agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Anda dalam Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah taala huwal khaliq al-mudabbir mereka mengakui bahwa Allah Ta'ala itu pencipta dan pengatur. Agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Rasulullah SAW itu mukirun. Mengakui, menetapkan bahwa Allah Ta'ala pencipta dan pengatur nah, wa anna zalik lam yudkhilhum fil islam namun hal itu namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam Ingat mereka tidak dimasukkan ke dalam Islam. Agar Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui bahwa Allah taala sebagai pencipta, pengatur. Namun hal itu, hal itu yang mana? Pengakuan Allah pencipta dan pengatur tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Paham tuh? Mad dalil. Hmm. Apa dalilnya? Kalau Syekh meletakkan kaidah ini. Karena kuaid dibangun di atas dalil. Kaidah itu dibangun di atas dalil. Itulah ilmu. Dalilnya surat Yunus 31. Dalilnya surat Yunus 31. Allah Ta'ala berfirman kul man yarzuqukum minas samai wal ard Surat Yunus 31 Kul katakan Muhammad Man yarzukukum Siapakah yang memberikan rezeki kata sekalian Katakan kepada orang musyrik Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian Minasama wal ard Dari langit dan bumi Tanyakan Siapakah yang memberikan rezeki kepada kan- kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama. Coba lemparkan pertanyaan. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi coba? Pertanyaan kedua. Amayyamliku sam'a wal absar? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menciptakan manusia bisa mendengar dan bisa melihat? Siapa yang menguasainya? Tanyakan. Pertanyaan ketiga. Wa man yukhrijul mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Artinya siapa yang menciptakan kamu? Kamu tadinya jadi dari tanah, dari sulalatin min, mintin dari sari-sari tanah jadi air jadi hidup wa yukhrijul mayyit minal hayy dan siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan siapa yang bisa menciptakan kematian pertanyaan berikutnya yang terakhir waman yudabbirul amro dan siapa yang mengatur urusan apa jawabannya jawabannya kata Allah fasayakulunallah maka mereka akan mengatakan Allah artinya orang musyrik ngerti Allah Fakul maka tanyakan ulang Tanyakan kembali Afala tatakun, Kenapa kalian tidak bertakwa Kenapa kalian tidak bertauhid Kenapa kalian tidak beribadah menjalankan perintah Allah Ta'ala Tanyakan. Surat Yunus 31. Dalam ayat ini kemarin telah disebutkan bahwa orang-orang musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal yang memerangi Nabi dan memusuhi Rasul SAW lalu Rasul pun diperintahkan melawan mereka setelah di Medina setelah bersabar 13 tahun bersabar 13 tahun disakiti dimusuhi 13 tahun sabar kira-kira lama apa sebentar Hah? lama antum antum baru ngaji 3 bulan langsung dimusuhi ini oh. baru 3 bulan sabar ini 13 tahun ya ibadah sabar, sabar, sabar. Baru setelah pindah di Madinah, Allah perintahkan udzina lilladzina amanu. Udzina lilladzina zulimu. Diizinkan bagi orang yang terdolimi. Untuk apa? Mengangkat senjata. Siapa yang diperangi oleh Nabi? Orang-orang musyrik, kafir, Ternyata orang musyrik kafir yang diperangi kalau dilakukan dialog ujian begitu. Ayo sini tes. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya mereka Allah. Betul. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan rezeki dari bumi yang mengatur segala urusan? Allah. Betul. Tapi kok masih diperangi nabi ya? Kenapa masih diperangi? Padahal mengakui adanya Allah. Kenapa? Berarti Nabi memerangi orang yang mengakui adanya Allah ini. La. Karena mereka belum meninggalkan kesyirikan dari beribadah kepada selain Allah. Belum tauhid uluhiyah belum melakukan tauhid mada uluhiyah ini yang menjadi uh, eh, kuaid pertama jadi orang yang cuman mengakui Allah itu ada pencipta pengatur itu belum menjadikan dia masuk Islam. Dia bukan orang bertauhid yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab kalau sekedar mengakui adanya Allah, iblis mengakui tidak adanya Allah. Ah, iblis mengakui ketika iblis mau diusir dan dari sorga dia pun bersumpah Qala Rabbi. Nah. Fabima akhwaitani. Qala Rabbi. Wahai Rabb. Nah, berarti iblis mengakui adanya Rabb. Allah. Iblis masuk mana Pak? Hah? Jahannam. Kenapa masuk jahannam? Karena dia ber maksiat tidak mau beribadah kepada Allah Nauzubillah itulah iblis maka tidak mencukupi hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa maha esa tapi tidak mau beribadah diwujudkan dalam tauhid al-uluhiyah Makanya oleh Nabi diperangi karena tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Bisa dipahami? Hmm. Yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk itu? Nah, yang ngantuk ada yang ngantuk atau Nah, coba diulangi kaidah pertama. Ini apa sewa ngantuk, Pak? <laughs> Apa saya wong ato ditakoni? Mudah-mudahan tidak bingung. Ah, jawab. Apa kaidah pertama? Wah, ini mau pindah kedua ini. <laughs> Apa kaidah pertama? Hmm. Sampingnya yang tadi udah mulai kantor. <laughs> Sampingnya. Ya, biar tidak ngantuk kok. Tidak mengurangi nilai, tidak, tidak dinilai. <laughs> ah gitu kaidahnya. <laughs> Hah? Oh ketinggalan berarti yang ketinggalan diberi rukhsah. <laughs> Abu Ayub. Nah. Abu Ayub mewakili wong kota ini jawab. Ngerwong wong kota paham ya tenggun lah. Apa Abu Ayub kaidah pertama tadi? Nah. Mm -mm. Dan tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka masuk Islam. Kaidah. Yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang mengakui adanya Allah, pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Dan pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk. Buktinya apa? Belum menjadikan masuk Islam. Buktinya apa? diperangi. Cuma dibalik aja. Buktinya mereka belum masuk Islam. Apa buktinya? Diperangi. Kan tidak mungkin Nabi memerangi orang Muslim. Seharusnya gitu udah bertauhid. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang musyrik tadi karena mereka belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah baru tauhid apa rububiyah barakallahu fiik hmm. bisa dipahami insyaallah kaidah yang pertama hmm. kita masuk kaidah kedua sekarang karena ini cuma murojaah sebenarnya murojaah pelajaran yang lalu sekarang masuk pelajaran yang baru. Hmm, labas. Al-qaidatu saniyatu. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Anahum yaqulun bahwa mereka orang-orang musyrikin mengatakan Orang-orang musyrikin itu mengatakan Mada'awnahum Watawajjahna ilayhim illa Litalabil kurba wasyafa'ah bahwa orang-orang musyrikin itu mengatakan mada'awnahum kami tidak berdoa kepada berhala-berhala itu. Wa matawajjahna kami tidak berdoa artinya meminta kepada berhala-berhala itu. Wa tawajjahna ilaihim dan kami tidak menghadapkan doa kami kepada mereka Watawajahna ilaihim dan kami tidak mengarahkan menghadapkan doa kami kepada mereka illa li talabil kecuali hanya untuk mencari kedekatan wasyafa'ah dan syafaatnya kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah wasyafaat dan mencari syafaatnya kaidah bahwa orang-orang musyrikin itu mereka mengatakan kami tidak berdoa meminta kepada berhala penghuni kubur orang soleh dan kami tidak menghadapkan doa kami kepada mereka kecuali hanya untuk sebagai kurbah pendekatan diri kami kepada mereka supaya dekat dengan Allah dan sebagai minta syafaatnya mereka jadi kami tetap mintanya kepada siapa? kepada Allah mung berhala yang dijadikan sebagai ilah itu sebagai kurbah apa kurbah yang bisa mendekatkan kami dengan Allah karena mereka orang musyrik ketika berdoa kepada Allah dianggap tidak merasa cukup dengan doa langsung tapi perlu kurbah perlu perantara syafaat, penolong yang bisa menghantarkan doa-doa mereka kepada Allah. Jadi kaidahnya yang kedua bisa dipahami bahwa orang musyrikin mereka mengatakan kami tidak berdoa kepada mereka berhala, tidak menghadapkan doa kami kepada mereka kecuali hanya untuk pendekatan kepada mereka dan meminta syafaat kepada mereka. Karena mereka dekat dengan Allah. Kami orang kotor. Kami orang yang kotor, wali-wali, orang soleh ini orang sudah dekat dengan Allah. Jadi kami kalau berdoa menggunakan memanggil para wali, orang soleh ini agar doa kami disampaikan oleh mereka kepada Allah. Begitu. Jadi kami tetap doanya ya kepada Allah. Cuman ini sebagai apa? Perantara. Syafaat. Itulah ucapan orang musyrik. Hmm. Maka ucapan ini benar apa keliru? disebutkan oleh Syekh secara lengkap. <coughs> Dalil kalau orang musyrik ketika mereka berdoa kepada Allah menggunakan berhala itu hanya sebagai kurbah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 3. Allah taala menceritakan orang-orang musyrikin yang kekal di dalam neraka Naam, tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Allah taala berfirman, "Walladzina takhadu min dunihi dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali, pelindung, penolong dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai pelindung, penolong. Lihat, menjadikan selain Allah dari kalangan para wali-wali, orang-orang yang soleh. Mereka jadikan sebagai perantara kurbah kepada Allah. Apa kata mereka? Ma illa liyuqarribuna Tidaklah kami menjadikan ibadah kami kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi sulfa kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya kuwait Tidaklah kami menjadi, tidaklah kami berdoa beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekatnya. Maka Allah katakan akidah yang seperti ini benar apa salah? Loh saya berdoanya tetap kepada Allah. Cuman dengan perantara arwahnya Syekh Abdul Qadir ila hadrati arwah solihin agar mereka melantarkan doa kami sampaikan oleh mereka kepada Allah. Ini yang dilakukan orang-orang dahulu, mereka meminta pertolongan melalui Lata, Uzza, Manat, melalui Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr menjadikan mereka sebagai zulfa apa zulfa yang mendekatkan mereka kepada Allah Allah jawab innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Allah taala yang menghakimi di antara mereka yang mereka saling berselisih Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat kafir. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Naam. Jadi di dalam surat Az-Zumar ini anal musyrikin bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi alladzina hum sammahumullahu musyrikin yang dinamakan oleh Allah dengan musyrikin wa hakama alaihim bil khuludi finnar dan difonis dihukum oleh Allah nanti kekal dalam neraka lam yusriku fir rububiyah itu tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah mereka yakin ada Allah Wa ma asraku fil uluhiyah tapi menyekutukan Allah dalam hal ibadah doa. Berdoanya, takorubnya, nadarnya, semuanya itu dilakukan untuk mendekatkan kepada selain Allah. Fahum la yakuluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuk ma'allah. Orang musyrik dulu itu tidak mengatakan Berhala-berhala itu bisa mencipta dan memberi rezeki bersama Allah. Tidak, ini batu. Ini kuburan orang soleh. Tidak bisa mengeluarkan mengeluarkan dari dalam tanah rezeki, tidak bisa. Dia orang mati. Lihat. Wa anahum yanfa'una wa yadurun. Bahwasanya mereka tidak bisa memberi manfaat atau menghilangkan madarat atau yudabbiruna Allah atau mengatur bersama Allah innama ittaqaduhum syufa'a namun mereka hanya menjadikan sebagai syafaat apa syafaat syafaat itu yang bisa menolong yang dijadikan sebagai penolong dari selain Allah namanya syafa' syafa' lawan dari witir. Kalau witir apa? Ganjil. Kalau syafa' genap. Wal fajri walayalin asyr. Wasyaf'i apa? Wal water. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Jadi syafaat itu menjadikan sesuatu yang satu jadi dua. Di samping ada Allah yang bisa menolong, ada pihak kedua yang ikut memberikan apa? Kedekatan pertolongan. Siapa itu? Nah ini ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang Manat, ada yang macam-macam. Itu yang diyakini orang musyrik. Jadi ketika mereka datang ke kuburan orang soleh, mereka hanya menjadikan itu sebagai syafaat. Apa syafaat? Yang akan menjadi penolong bersama Allah. Yang bisa menolong hanya Allah, Cuma ini lebih apa? Lebih memudahkan datangnya apa? Pertolongan. Itu syafaat. Makanya syafaat kalau antum punya urusan dengan orang. Antum minta surat pengantar. Telah menghadap kepada saya Pak Wawan namanya alamatnya ini. Tolong nanti dibantu untuk diselesaikan urusannya. Saya kasih tanda tangan. Dengan surat ini antum datang ke orang itu maka orang itu akan mengatakan, "Oh antum, Iya. Temannya si fulan. Iya. Masuk. Surat ini namanya syafa'ah. Namanya apa? Yang mempermudah urusan antum. Syafa'ah. Dapat syafa'ah. Makanya ketika ada wanita Bani Makhzumiyah mencuri. Makhzumiyah suku Quraisy. Wanita lagi ya. Wanita mencuri lagi tapi dari suku Quraisy. Aib apa tidak? Hah? Aib. Bangsawan Quraisy wanita mencuri. Apa hukumannya orang mencuri? Potong tangan. Maka dilobilah Usamah ibni Zaid. Usamah bin Zaid dilobi oleh keluarga ini untuk minta tolong Sampaikan kepada beliau. Ini wanita apa? Bani Makhzumiyah, suku Quraisy. Untuk diberi apa namanya? Eh? <laughs> Ditutuplah. <laughs> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Usama, ya Usama, atas fauhaddan min hududillah apa kamu akan menjadi pemberi syafaat di dalam arti tegakannya hukum dari hukum Allah wallahi lau anna fatimata binta Muhammad demi Allah kalau Fatimah putrinya siapa Muhammad sarokot mencuri lah Laqata dia Potong banget. Nah, Usama datang kepada Nabi sebagai apa tadi? Bok dapat kemudahan. Tuh. Syafaat nanti. Maka Nabi ingatkan atas fauhad dan min hududillah. Nah orang musyrik itu menjadikan orang soleh yang mereka ziarahi setiap bulan mulut atau bulan apa? Wah kami tidak minta kepada mereka yang mereka sudah dikubur tidak bisa apa-apa bangun aja tidak bisa. Kami cuma menjadikan mereka sebagai apa? Safaat kepada Allah. Bahasa gampangane wong mereka cuma Gue jadi genter kok. Tahu genter, Pak? Kalau antum nyengget Anda tidak bisa naik, wah antum pakai genter. Ye biar ke apa ini? Turun mangganya. Sekedar itu. Kalau kami tetap mintanya kepada Allah, itu kazib Dulu orang-orang musyrik datang kepada berhala berhala mereka, Uzza, Lata, seperti itu. Dan ini ya ibadallah ucapan orang musyrik dahulu. Makanya di situ dikatakan innama ittaqadu syufa'a mereka hanya jadikan sebagai syafaat Dalil yang lain kalau mereka hanya menjadikan syafaat dalam surat Yunus ayat yang ke-18 wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna indallah wa ya'budun dan mereka beribadah orang-orang musyrik jahiliyah beribadah kepada selain Allah. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang tidak bisa menghilangkan bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat. Wayakulun dan mereka pun mengatakan apa kata mereka haula syufa'auna indallah berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah syufa'auna. Pemberi syafaat kepada kami indallah di sisi Allah. Ya. Mereka meyakini itu sebagai pemberi pertolongan di sisi Allah. Karena orang soleh dekat dengan Allah. Lihat di sini dalam surat Yunus hum mu'tarifuna bihada orang jahiliyah musyrik itu mengakui hal ini malayadurruhum walayanfa'uhum selain Allah yang sudah dijadikan Tuhan tadi dari orang-orang soleh yang sudah dikubur tadi mereka tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat mereka mengakui mu'tarifuna bihada innahum la yanfa'un wa yadurrun wa innama ittaqadu syufa'a tapi mereka hanya menjadikan syafaat apa itu syafaat wusata perantara seperti tadi Usamah bin Zaid karena dekat dengan siapa Rasul suruh jadi perantara bisa meringankan hukuman jadikan perantara di sisi Allah fi qada'i hawaijihim di dalam memenuhi hajat mereka. Sehingga apa? Yudabbihuna lahu. Mereka pun memotong sembelihan untuk berhala. Mereka memotong sembelihan untuk berhala-berhala sebagai taqarrub. Wa yunziruna lahum bernazar untuk mereka demi kemuliaan penghuni kubur ini. Saya bernadar wallahi. Kalau saya tahun ini berangkat kerja. Kemana? Luar negeri. Berhasil menjadi orang. Wallahi saya bernadar. Untukmu. Apa nadarnya? Akan sholat. Akan sujud di sini. Hadha nudhur untuk penghuni kubur dan ini nazar yang syirik. Naam. La li'annahum yahlukun aw yarsukun aw yanfa'un aw yadurrun fi i'tiqadihim. Bukan karena berhala itu bisa memberikan rezeki atau memberikan manfaat atau menolak bahaya dalam akidah mereka tidak bisa mereka sudah mati wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah tapi berhala ini yang menjadi perantara kami dengan Allah wa yasfa'una indallah dan mereka pun menjadi pemberi syafaat di sisi Allah hadihi aqidatul musyrikin inilah akidahnya orang musyrik musyrik yang mana yang dulu apa yang sekarang Hah? orang musyrik dahulu sekarang kalau dia punya keyakinan seperti ini lah itu akidahnya orang musyrik wa anta lamma tunaqisul an kuburiyah Contoh kalau anda mau tunakis munakosah, diskusi ilmiah. Sekarang kuburian kepada orang-orang yang nyembah kuburan. Minal ya yakulu hadhil maqalah sawaan disawain. Kamu ajak dialog dengan mereka. Ya. Maka kata Syekh dia akan mengatakan ucapan seperti ini sawaan disawain persis sama tidak ada bedanya anak adri anak hadal wali saya tahu ini cuma kuburan wali au hadha rajulu salih atau saya tahu ini cuma kuburannya orang soleh layadur walayanfa' Kuburan ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Walakin rajulun salih. Tapi ini kuburannya orang saleh. Wa uridu. Saya hanya ingin minhu dari penghuni kubur ini as-syafa'ata li indallah. Syafaatnya dia untuk saya di hadapan Allah. Kan dia orang soleh. Orang soleh itu dekat dengan Allah enggak? Nah dia orang soleh, orang bersih, dekat dengan Allah. Kalau saya ini gelumpuran, gelepotan apa? Dosa masa langsung matur. Nyuwun datang kesanipun Allah minta kepada lo langsung. Oh, ya enggak pantas. Ini orang bersih. Lebih pantas dia. Itu akal apa apa ini? Akalnya antum. Ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku. Saya kabulkan. Hah? Ud'uni astajib lakum. Wa idza salaka ibadi anni fa ini qarib. Kalau hambamu bertanya Muhammad di mana Allah jauh atau dekat, fa inni qarib saya dekat yang namanya dekat butuh perantara enggak Hah? kalau antum dengan presiden jauh sehingga butuh apa perantara presiden enggak tahu nama antum antum KTP-nya nggak asli ya tapi belum tentu Pak Presiden ngerti antum. Jangankan ah, Presiden Bupati saja mungkin tidak kenal antum. Ya. Iya kalau hubungan manusia. Tapi ini Allah. Allah berbeda dengan Presiden. Allah berbeda dengan makhluk. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk langsung berdoa meminta kepada Allah. Ida sa'alta Fas'alillah. Pelajaran dasarnya Abdullah ibnu Abbas. Ketika masih kecil, dompleng. Ketika dompleng bersama Nabi, anak kecil ini diajari, ya hulam, enak, dengerin. Apa itu? U'alimu kabi kalimatin, saya akan pulang kamu pelajaran yang penting sekali. Di antara pelajaran yang disampaikan kepada anak kecil oleh Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Nabi tidak mengatakan, "Mintalah kamu kepada Allah melalui saya." Tidak. Kepada Allah. Insyaallah sampai di situ persiapan sholat asar. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله